atau masail di dalam bab doa ila tauhid. Qala rahimahullah Thaniyah wal ishrun Hadiah wal ishrun Fadilatu Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, dijelas disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, Asaniyah wal, eh, wal ishrun yang ke-22. Fadlu sahabati fi dawkihim idil kadailah wa syughlihim an disharatil fatah. Keutamaan para sahabat karena mereka khawb ya, tenggelam dalam pemberbincangan di malam itu, disibukkan ya membuat mereka lalai dari berita gembira tentang kemenangan. Yang mereka sibukkan apa? Terpikir mereka siapa yang yuhibbuhullah wa rasuluh. Itu yang jadi bahasan. Nah, jadi ya, semuanya Maka sampai dikatakan dalam riwayat itu belum pernah aku ambisi jadi pemimpin kecuali hari itu. Nah, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Nah, imannya di diakui, Walaupun memang ya, ya Rasulullah pun bisa mengakui tidak tersebut, tapi saat-saat seperti itu nah, mereka sangat ingin. Asal Asalisatu wal isrun al iman bil qadar li husuliha liman lam yas'ala wa man iha amman sa'a. Yang ke-23 beriman kepada takdir. Termasuk dalam beriman rangkaian beriman barang takdir ini apa? Masya Allahu kana wa ma lam yas'alam ya yakun. Ini masyiatullah nafidah. Nah. Ya. Nah, kenapa? Lihusuliha. Diperolehnya predikat tersebut, bendera itu liman lam yas'a. Ya, diterima oleh orang yang tidak mengupayakan, tidak ambisi, tidak tergerak hatinya untuk datang. Nah, dalam hal ini siapa? Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit. Nah, dia nggak bisa kemana-mana dia. Tapi justru dia yang dapat. Radhiyallahu anhu. Waman iha amman sa'ah. Dan justru terhalang dari orang-orang yang justru mereka para sahabat yang nah, menginginkan. Hmm, eh, ya. Dengan beriman pada takdir itu, walaupun yang seperti itu, nah, kita akan membuat kecewa. Karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dia tidak berusaha, dia dapat. Dia yang berusaha ternyata tidak dapat. semua adalah takdir. Dia kembalikan kepada Allah. Ya, maka Allah menyatakan wa man ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may ya-, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah hatinya. Dia beriman bahwa itu adalah takdir ketentuan Allah. Dia dapatkan itu juga karena takdir Allah sehingga tidak membuat dia bangga, senang, ya, dan sangat celaka memang kalau dalam urusan dunia orang itu senang. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir seperti dalam surat ar radu mereka itu farihobi bil hayatid dunia. Mereka itu senang, bangga, bahagia dengan kehidupan dunia dapat punya anak banyak, istrinya banyak, pengikutnya banyak, kedudukan jabatannya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Nah, mereka sangat bangga dengan yang demikian. Nah, orang mukmin tidak akan mungkin punya sifat yang demikian. Nah, justru ketika mereka mendapatkan dunia itu khawatir. Ya, jangan-jangan ini pahala yang disegerakan oleh Allah. Dan nanti di akhirat tidak dapat lagi. Ini yang membuat mereka nah, takut. Nah, antum lihat, antum baca dalam dalam sejarah, dan sirah salafun salih, para sahabat, tabi'in maupun tabi'in tabi'in. Dan kita lihat para ulama kita, a'immah kita yang masih hidup hafizahumullah ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi kalau yang kalau pernah di, itu pernah diceritakan sampai kepada kami duta besar Yaman ketika di masa di masa Syekh Mukbil masih itu datang ke Damas lihat rumah Syekh Mukbil dari tanah. Ajib. Ahli hadis setelah Syekh Albani seperti ini rumahnya. Nah, dari tanah. Nah, itu zaman zaman itu masih ada ketika di awal-awal ya. Nah, tidak apa namanya ya, tanah lah kalau kita lihat mungkin hujan sepekan itu runtuh nah, subhanallah tidak ada perabotan. kalau kita masuk kamar khusus Syekh rahimahullah, itu kecil sisirnya isinya enam komputer usang rusak lagi nah baik <clears throat> Qala Ar-rabi'atu wal ishrun al-adab fi qawlihi ala rislika. Adab, etika, sopan santun seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Berjalanlah perlahan-lahan ala rislik. Jangan Nah, tergesa-gesa. La tastajil. Nah, ya unfud ala risik. Jalanlah pelan-pelan, tenang. Al-khamisatu wal ishrun ad-da'watu ilal islam qabla al Ajakan kepada Islam sebelum berperang. Kapanpun dan dimanapun. Kalau mereka tertangkap, tenang, itu nggak langsung dibunuh. Ya, diupayakan dia menerima Islam, kenal ini ini Islam, bukan langsung ditembak, bukan langsung di, dipenggal kepalanya. Bukan nah, Kalau ini orang-orang naudzubillah, kila Abu Jahannam ini bukan orang dipenggal, digorok, disembelih. Nah, Allah perintahkan lewat sana Rasulnya, fa'asinul kitlah, idza fataltum fa'asinul kitlah. Asinul kitlah bagaimana? Tebas, jangan di lihat itu saja sudah mereka itu memang betul-betul pantas dikatakan oleh Rasulullah. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku bertemu mereka pasti aku bunuh mereka dengan seperti pembunuhan kaum Ad dan Samud. Nah, syarru qatla tahta dini sama. Ini mereka. Ya, seburuk-buruk, sebaik seburuk enam, sejelek-jelek bangkai yang mati di kolong langit. Ini mereka. Mereka dihancurkan kepada Islam. Nah, tawanan-tawanan itu tidak semua mereka. memang yang sudah terlalu keterlaluan parah, memang. Itu pun Rasulullah SAW diperintah memang wahyu dari Allah untuk orang-orang seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul dibunuh. Bukan karena pribadi, Allah yang perintahkan juga. Nah, <clears throat> baik. Karena beliau adalah Abdul Rasul, hamba tapi juga Rasul. Jadi ya, apa yang beliau perbuat itu adalah wahyu, bukan ijtihad beliau sendiri. Nah, bagi hmm, masuk prajurit-prajurit yang dikirim, tentara-tentara yang dikirim, tetap Rasulullah ingatkan. Bahkan jangan membunuh anak-anak dan kaum wanita yang sebeh-sebeh, yang sudah tua, yang mungkin, mungkin tidak mungkin bisa berperang, itu tidak boleh dibunuh. Nah, ya tidak boleh dibunuh bahkan anak-anak yang belum tumbuh ya belum nampak menjadi balirnya di bawah umur lah di bawah 14 tahun tidak boleh mereka dibunuh baik oleh kecuali kalau memang kedapatan ya nah misalnya seperti perempuan yang pernah di waktu Khaybar melemparkan penggilingan besar mengenai sahabat dia dibunuh karena kisos itu bukan karena dia karena diperangi karena kisos ini Islam ya Asalisata wa isrun annahu masru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Itu disyariatkan untuk orang-orang yang diajak sebelum dia diperangi, sebelum mereka di, diperangi. Tawarkan Islam. Ya, tawarkan Islam. Kalau mereka menerima jadi saudara. Punya kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin dan punya hak yang sama. Sabi atau ansurun ad dakwah bil hikmah, dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah, dengan ilmu. Ya Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam akhbirhum bima yajibu alaihim, terangkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Termasuk hikmah itu kata diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al adalah nah yakni melengkapi dakwah itu sampai selesai. Jangan ditinggal mad'u dakwah tidak. Yang penting dia sudah kenal salaf. Nah, Masya Allah datang. Tapi nggak pernah berubah akidahnya, akhlaknya. Yang penting infaknya mengalir. Ya, nah itu tidak hikmah. Lengkap. Kamu suruh dia kepada enam, perintahkan dia pertama kali, kata beliau. Ya, kemudian enam di, di diawasi, dia laksanakan atau tidak dipantau kata beliau. Nah, karena ada orang yang kadang-kadang kalau diperintah tapi dia tidak menerapkan, lewat begitu saja. Nah, ya. Seperti di sini lagi qaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Terangkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban kewajiban mereka setelah tauhid. Makanya kalau betul tauhid itu disampaikan, hal-hal yang menjadi kewajiban itu mudah Allah melarang kamu ikhtilat, Allah melarang kamu nam ya. Banyak akhirnya mudah. Nah, ya. Nah, larangan untuk jadi diperintah untuk apa namanya membedakan diri mukhalafah ashabul jahim tidak meniru orang-orang kafir nah meninggalkan apa namanya tidak apa memasang ataupun membuat gambar-gambar bernyawa bernyawa, tidak membuat apa namanya mendengarkan nyanyian musik itu kan bagian-bagian yang walaupun itu mungkin masih lebih artinya sangat-sangat apalah superficial kecil lah tapi kalau sudah yang inti yang benar disampaikan itu yang lain itu mudah terikut bahkan dia sendiri nah identitas identitasnya sebagai muslim sebagai nyanyi orang bertauhid pun juga akan nampak ya akan terlihat Qala samina wal isrun al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam, mengenal hak Allah di dalam Islam, hak tauhid. ya Allah diibadahi dan semua kewajiban-kewajiban lainnya menjadi hak hak Allah ditaati lain yunsa ya tidak dilupakan disyukuri tasya wal isrun sawabu man ihtada ala yadihi rajulun wahid. Pahala orang yang mendapatkan petunjuk melalui tangan kita ini walaupun hanya rajulun wahid tapi satu satu orang tapi nah itu pahalanya sangat sangat besar Maka disebutkan oleh para ulama Rasulullah sangat senang satu saja dari orang-orang yang mungkin dikepungnya itu masuk Islam itu luar biasa senangnya beliau ya makanya nah memang dakwah orang apa namanya khawarij dan yang sejenis dengan mereka ini dakwah-dakwah islam mereka bukan muslim ya mereka bukan muslim mufsidun mungkin mereka yang termasuk dikatakan oleh Rasulullah inna minkum munafirin termasuk orang-orang yang membuat orang lari dari agama gara-gara mereka orang jadi curiga dengan Islam ya nah bayangkan nah itu buah-buah perbuatan mereka nah maka sering diingatkan ya, terutama salafiyin ya jangan jadi orang yang seperti ini ingat Rasulullah mengucapkan kalimat ini inna minkum munafirin pada orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW keras nah jangan jadi orang yang buat orang lain lari nah nah asalafun al halif al futiyah sumpah terhadap futiyah ini untuk berfatwa tapi jangan sering-sering jangan jangan jadi kebiasa kebiasaan boleh boleh wallahu a'lam bishawab. Nah ini ya dorongannya ini. Mari kita setelah kita mulai mengerti tauhid, tanamkanlah yakini. Cuma memang untuk bisa ke tingkatan ini dakwah mengajak orang lain minimalnya paling tidak adalah orang tua kita atau paling tidak anak kita kita menanamkan akidah tauhid ini pada mereka kita lebih dahulu yakin kita ini benar nah, amalkan terapkan nampak bahwa kita yang butuh bertauhid bersandar kepada Allah dalam semua yang kita upayakan dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Itu akan mudah untuk mengajak mengajarkannya kepada anak. Ya. Nah, wallahu a'lam sholat Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kalau enggak apa namanya? Kalau ini libur ya, kalau terpaksa enggak bisa kita lanjutkan dengan bab berikutnya. Tapi mudah-mudahan besok bisa. Beliau singgah sama libur. Subhanallah wa Syahadah lainlah ialah antara satu sama satu